Memiliki lima tanda. Al-fathatu yang pertama fathah. Dan ini tanda asli bagi i'rab nasab. Wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Yang kedua al alif, yang ketiga kasrah, yang keempat ya, yang kelima hadfun nun, pembuangan nun. empat yang terakhir ini merupakan tanda pengganti bagi fathah tanda pengganti dari fathah قال الشارح الشيخ أبو زيد المكودي رحمه الله فذكر للنصب خمس علامات Ibnu Ajurum rahimahullah menyebutkan lima tanda bagi i'rab nasab wa bada'a bil fathah dan beliau mulai menyebutkan fathah memulai dengan menyebutkan fathah. Li'annahal aslu dikarenakan fathah merupakan tanda asal, tanda asli bagi i'rab nasab. Qala kemudian Ibnu Ajurru menyebutkan tempat-tempat bagi fathah sebagai i'rab nasab bagi sebagai tanda nasab. Qala fa al fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a. Adapun fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat fil ismil mufrad yang pertama pada isim mufrad wa jam'u taksir yang kedua pada jamak taksir wal fi'lil mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un dan yang ketiga pada fi'il mudhari' apabila dimasuki amil nasab amil yang menasabkan wa lam yattasil bi akhirih syai' dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya Nah, ini ada kedua ketentuan fi'il mudhari' yang dinasob dengan tanda fathah. Ketentuan yang pertama dimasuki amil yang menasobkan. Yang kedua, ketentuan yang kedua tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Ini tidak bersambung dengan nam alif musanna atau wawul jamaah atau ya muannasa mukhatabah. Ya mau atau juga tidak bersambung dengan nun taukid atau nun nisu nun nam nun inas. Qala syarih berkata syarah famithalul ismil mufrad. Contoh isim mufrad yang dinasab dengan tanda fathah. Darabtu Zaidan. Aku memukul Zaid. Fa Zaidan maf'ulun bi darabtu. Maka Zaidan maf'ul bih. Yang dinasab oleh darabtu. Wa huwa mansubun. Dia dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Zaidan li'annahu ism mufrad dikarenakan Zaid isim mufrad wa mithalu jam'i taksir contoh jamak taksir yang dinasab dengan tanda fathah akram rijala aku memuliakan kaum laki-laki itu ya atau para laki-laki tersebut farrijala maf'ulun maka ar-rijal di sini maf'ul bih huwa mansubun dan dia dinasab. Wa alamatu nasbihil fathatu dan tanda nasabnya adalah fathah li annahu jam'u taksir. Dikarenakan dia jamak taksir. Wa mithalul fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan contoh fi'il mudhari' apabila dimasuki amil yang menasabkan dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Contohnya la yadhriba La yadhriba Fi'il mudhari' yadhrib di sini dia dinasab tanda nasabnya fathah dikarenakan dia dimasuki amil yang menasobkan yakni lan dan di sini dia tidak diakhiri oleh tidak bersambung dengan alif musanna tidak bersambung dengan wawul jamaah atau nun atau tidak bersambung dengan ya muannasa mukhatabah sehingga dinasab dengan tanda fathah fayadriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan maka yadriba fi'il mudhari' yang dinasab dengan lan wa alamatu nasbihi al-fathah tanda nasabnya fathah li'annahu fi'lun mudhari'un dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un dikarenakan dia fi'il mudhari' yang dimasuki amil nasab dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya qala al-imam ibnu ajurrum rahimahullahu taala kemudian al-imam ibnu ajurrum mengatakan wa ammal alifu adapun alif fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah maka dia menjadi tanda nasab pada isim-isim yang lima isim-isim yang lima itu abuka akhuka hamuki fuka zumalin itu isim-isim yang lima dia dinasab dengan tanda alif nahu contohnya raaitu akhaka wa abaka aku melihat saudaramu dan bapakmu. Qala syarih berkata syarah fa akhaka maf'ulun bi ra'aitu. Maka kalimat akhaka itu maf'ul bih. Ya dinasobkan yang dinasob oleh ra'aitu. Wa abaka ma'tufun alaih. Adapun abaka itu diatofkan kepada akhaka. Diatofkan dengan perantara huruf atof, yakni waw. Yang namanya ma'tuf. Ma'tuf alaih isim yang diatofkan kepada isim yang lain itu mengikuti i'rab isim sebelumnya. Isim sebelumnya akhaka dinasab maka abaka juga ikut dinasab. Wa kilahuma mansubun sehingga kedua-duanya dinasab wa alamatu nasbihim alifu dan tanda nasabnya adalah alif li'annahuma minal asma'il khamsah dikarenakan keduanya termasuk isim-isim yang lima. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala wa amal kasrah Kemudian beliau mengatakan adapun kasrah fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Maka dia menjadi tanda nasab pada satu tempat, yakni pada jamak muannats salim. Berkata mensyarah misalu dzalik, contohnya contoh jamak muannats salim yang dinasab dengan tanda fathah, ada ah, dengan tanda kasrah. Darabtul hindati bi kasri ta. Darabtul hindati Aku memukul wanita-wanita yang bernama Hindun. Falhindati maf'ulun. Maka kalimat al-hindati maf'ul bih. Wahuwa mansubun. Dan dia di sini dinasab. Sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihil kasratu. Dan tanda nasabnya adalah kasrah. Liannahu jam'u mu'annathin salimun. Dikarenakan dia jamak mu'annath salim. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع Kemudian Ibn Ajurum menyebutkan tanda nasab selanjutnya yaitu ya. Beliau mengatakan adapun ya menjadi tanda nasab pada isim musanna dan pada jamak muzakkar salim pada dua tempat. Ya menjadi tanda nasab pada dua tempat, pada isim musanna dan yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Qala syarih berkata mensyarah mithaluha fit tasniyah. Contohnya pada isim musanna. Ra'aitu Zaidaini. Aku melihat dua orang yang bernama Zaid. Faz-Zaidaini maf'ulun. Maka kalimat az-Zaidaini maf'ul bih. Wa huwa mansubun dan dia dinasab. Wa alamatu nasbihil ya dan tanda nasabnya adalah ya. Wal muradu bil jam'i dan yang dimaukan dengan jamak dalam ucapan Ibnu Ajurum di atas adalah jam'ul mudzakkaris salim, adalah jamak mudzakkar salim. Itu yang dinasab dengan tanda ya. Adapun jamak muannats salim telah lewat sebelumnya di dinasab dengan tanda kasrah. Qala wa qad taqaddama fi alamatir raf'i dan telah lewat penjelasan jamak mudzakkar salim pada tanda-tanda rafa'. Wa mithaluhu contohnya yang dinasab dengan tanda ya. Ra'aitu Zaidina. Ra'aitu Zaidina. Aku melihat orang-orang yang bernama Zaid. Perbedaan isim musanna dan isim eh, dan jamak mudzakkar salim nun musanna itu di kasrah Zaidaini. Nunnya di kasrah. Adapun nun jamak mudzakkar salim di fathah Zaidina. Nah, perbedaan yang kedua huruf sebelum ya musanna itu di fathah zaidaini. Dalnya di sana kita lihat fathah. Adapun huruf sebelum ya jamak mudzakkar salim itu di kasrah. Ya. Ini dalnya zaidina. Qala fazzaidina maf'ulun maka kalimat az-zaidina maf'ul bih wa huwa mansubun dan dia dinasab wa alamatu nasbihil ya tanda nasabnya ya liad nahu jam mudzakkarin salimun dikarenakan dia jamak mudzakkar salim Qala kemudian Ibnu Ajurur mengatakan wa amma hadfun nun adapun pembuangan nun fayakunu alamatan linnasbi maka dia menjadi tanda nasab fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nun pada fiil-fiil yang dirafa' dengan tetapnya nun. Nah, Qala syarih berkata pensyarah wal af'alu allati raf'uha bi thabatin nun fi'il-fi'il yang dirafa' dengan tetapnya nun hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi alif itsnain aw wawu jam'in aw ya'ul wahidatil mukhatabah Fi'il-fi'il yang dirafa' dengan tetapnya nun adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif musanna atau bersambung dengan wawul jamaah atau bersambung dengan ya muannasah mukhatabah. Wa qad taqaddamat fi alamat rafa' dan telah lewat penjelasannya pada tanda-tanda rafa'. Ini juga dikenal dengan sebutan al-amsilatul khamsah atau al-af'alul khamsah, fiil-fiil yang lima. Nah, ketentuannya setiap fiil mudhari yang bersambung dengan alif musanna atau wawul jama' atau ya wa muannatsah mukhatabah. Fa idza kanat marfu'atan sabatat an-nun. Maka fi'il fi'il tersebut jika dia dirofa, maka nunnya tetap. Nunnya ada, tidak dibuang. Fatakul engkau katakan yadribani. Yadribani. Ini dalam keadaan rofa. Nunnya ditetapkan. Di sini antum lihat fil mudhari'nya bersambung dengan alif musanna. Wa yadribuna. Ini ketik dalam keadaan rofa. Ya, nunnya tetap. Dan di sini dia bersambung dengan waul jamaah. Dan contoh yang ketiga tadribina wa tadribina. Nunnya tetap dikarenakan dalam keadaan rofa dan di sini dia bersambung dengan ya wa muannatsa mukhatabah. Kama taqaddama fi alamatir rafa sebagaimana telah lewat pada tanda-tanda rofa Wa idza kanat mansubatan dan jika fiil fil tersebut dinasab hudzifatin nunu maka nunnya dibuang sebagai tanda nasab baginya. Wa mithaluh contohnya layyadriba. Ini dalam keadaan nasab. Taunya dari mana? Dikarenakan dimasuki oleh amil yang menasobkan, yakni lan. Sehingga dinasab apa tandanya? Dengan dibuang nunnya. Yang awalnya yadriba nih menjadi layyadriba. Wa layyadribu. Nunnya dibuang. Asalnya yadribuna menjadi layyadribu. Walan tadribi Nunnya juga dibuang sebagai tanda nasab. Awalnya tadribina ketika rofa, ketika dimasuki amil yang menasabkan nunnya dibuang menjadi lan tadribi.